volumenya kurang dibesarkan sendiri Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Udah itu? Yakin? Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yabqahu qawli. Kalau kurang keras dikerasin lagi yang akhwat. Volumenya dikencengin lagi. Baik kita kemarin alhamdulillah telah mempelajari tentang uh, lima macam hadis dikategorikan menjadi sahih liratihi sahih li ghairihi, hasan li dhatihi, hasan li ghairihi dan juga dhaif. Dan kelima-limanya adalah jenis hadis uh, ahad ya. Yang diriwayatkan tidak sampai uh, derajat mutawatir. Kalau sahih li dhatihi sudah kita ketahui, sudah dua pertemuan kita membahasnya. Kemudian sahih li ghairihi yang asalnya adalah hadis hasan li yang kemudian naik derajat menjadi sahih li ghairihi. Jadi kalau misalnya hadis tersebut secara tersendirikan satu hadis dengan satu sanad itu dia masing-masing adalah hasan. Hasan kemudian hasan. Nah, ketika digabungkan maka hadis tersebut dengan satu makna itu menjadi sahih li ghairihi. Menjadi sahih karena ada selainnya. Karena diperkuat oleh hadis selainnya yang insya Allah hari ini akan kita mulai dengan contohnya nanti. Kemudian yang ketiga ada juga hadis Hasan lidatihi yang secara zat, secara personal atau secara satu hadis itu. Kenapa antum nggak ngomong ke anak kalau misalnya Mana diem aja mengharap-harap dan berdoa-doa supaya dikasih ya. Yang akhwat masih ada kitab satu lagi kalau misalnya ada yang kekurangan bisa diminta. Hadis hasan lidzatihi secara zat satu hadis tersebut itu hasan. Satu hadis tersebut hasan. Kalau misal tidak ada penguatnya, ya sudah hadis tersebut menjadi hasan lidzatihi saja. Tapi jika ada penguatnya sama berderajatnya maka menjadi sahih di ghairihi. Dan yang terakhir adalah hasan di ghairihi yang asalnya adalah hadis doaif atau lemah yang kemudian memiliki jalur yang banyak dan jalur-jalur yang lemah tersebut selama tidak lemah sekali itu saling menguatkan dengan syarat tidak ada perawi pendusta. Kalau misalnya ada perawi pendusta itu bisa lemah sekali menjadi bukan lemah biasa dan hadis yang lemah sekali itu tidak bisa naik derajatnya atau dituduh sebagai pendusta. Contohnya adalah hadis Umar bin Khattab dan seterusnya. Kemudian ada hadis dhaif. Nah, sekarang kita hari ini insya Allah akan sedikit praktik ke lapangan langsung melihat jalur-jalur hadis sahih li ghairihi. insyaallah ini kenapa cepat cepat apa sih namanya? Baru ditinggal belum nyampe 24 jam langsung langsung berdebu dia. eh, padahal di bawah masjid. Ya. Hah? Oh iya. iya. Maklum ya. benar-benar bukan karena dosa ini ya. <laughs> ya kita pelajari lagi saya nggak tahu kenapa proyektornya itu kok hitam putih ya. Karena di sini kita pakai gunakan tiga pena sekaligus. Uh, kita ambil contoh ini <clears throat> atau kita baca dulu. Coba yang halaman 23. Halaman 23 kita punya sohih di ghairihi yaitu hadis Hasan liza, Hasan lidzatihi yang memiliki jalur atau jalan yang banyak. Contohnya adalah hadis Abdullah bin Amr atau Ibnu Amr, bukan Ibnu Umar, beda ya. Ini Ibnu Amr bin As. Bahwa Nabi memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan, lalu pasukan tersebut kekurangan unta. Maka Nabi pun bersabda, "Ibta' alaina ibilan biqala biqala iso min qala isi sodakoti ila mahalliha." Berilah unta dengan unta-unta muda, unta-unta muda dari hasil zakat hingga zakat tersebut terberikan. Halaman berikutnya. Kemudian dia mengambil satu ekor unta dengan dua dan tiga ekor unta muda. Ahmad meriwayatkan hadis ini dari jalur Muhammad bin Ishaq. Antum ingat Ahmad meriwayatkan hadis ini dari jalur Muhammad bin Ishaq. Nanti akan tergambar di sini Anda sudah uh, sudah pegang kitabnya. Insya Allah akan kita gambar uh, pohon sanatnya. Al Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari jalur Amr bin Shu'aib Masing-masing jalur tersebut berderajat hasan. Akan tetapi jika dikumpulkan akan menjadi hadis hasan li ghairihi. Sayangnya saya nggak punya kitab kitabnya Al-Baihaqi sayangnya. Baik itu kitab apapun, kitab karya Al-Baihaqi, kitab hadisnya saya belum punya. Jadi saya hanya mengandalkan ini saja dulu. Jadi masing-masing antara nanti riwayat Ahmad dengan riwayat Baihaqi, masing-masing jalur tersebut kan riwayat Ahmad berderajat hasan. Al-Baihaqi berderajat hasan. Nah, kemudian jika dikumpulkan, dijamak keduanya, dikompromikan, maka jadilah hadis sahih li ghairihi. Disebut sebagai hadis hasan atau hadis sahih li ghairihi karena jika dilihat secara terpisah, secara parsial, ini riwayatnya Ahmad, ini riwayatnya Baihaqi, oh riwayatnya Ahmad secara terpisah, oh dia berdiri sendiri, dia apa? Hasan li kalau misalnya hadis riwayat Baihaqi berdiri sendiri juga hasan lidzatihi. Namun setelah dilihat dua jalur tersebut secara keseluruhan, maka derajat hadis tersebut menjadi kuat sehingga bisa mencapai derajat sahih. Oke, kita baca. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad minimal sebanyak dua kali sebanyak dua kali dan saya mengambil kitab Musnad Imam Ahmad jilid ke-11. Ini adalah hadis nomor 6593. Tambah dengan warna-warna. Di sini ada orang bernama ya ada ada Imam Ahmad. Ya, sampai sini ya. Ahmad gurunya adalah di sini Husain bin Muhammad. Kemudian atasnya Husain bin Muhammad meriwayatkan dari Jarir bin bin Hazim. Kemudian Jarir bin Hazim meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Atasnya adalah Abu Sufyan atasnya lagi adalah Muslim bin Jubair lumayan banyak nih kemudian ada Amr bin Al-Harish itu bisa diatur nggak? Dikatasin. Coba, coba bersepakat kalian semua Biar akhwat yang lihat. Kemudian Ibnu Amr dan ke Rasulullah. Sudah? Ya. Kita perhatikan di sini ada berapa perawi? 1 2 3 4 5 6 7. Masya Allah Subaiyah namanya, berarti 7. Nah, 7 perawi ini barulah dia nanti kita lihat di halaman ke-23 kitab antum itu. Nah, itu riwayat Ahmad itu. Ibta alaina ibilan biqolan. So ini perkataan Rasulullah SAW. Jadi begini pohonnya. Nah, kemudian sanad hadis ini, ini kan kita baru mempelajari satu sanad ini. Di dalam sanad hadis ini ternyata ada kelemahan. Kelemahannya terdapat di sebenarnya ada di dua orang. Yang pertama di seorang bernama Amr bin Al-Harish. Di sini kita katakan kita tandai berarti warna merah. Amr bin Al-Harish. Merah. Ya. Kalau misalnya kita buka misal kitab Tafrid atau tahdzib karya uh, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani apa pendapat dia setelah mengumpulkan kalam-kalam ulama tentang Amr bin Al-Harish ini. Amr bin Al-Harish sahih. Akan kita ketahui hasilnya nanti. Kalau misalnya dia doif berarti berpengaruh terhadap sanad di sini. Ada satu yang doif saja, berarti menjadi doif dia. Dan Walaupun di sini sikoh sikoh sikoh sikoh soleh dan sebagainya. Tetap aja kalau misalnya ada yang doif maka akan di uh, eh, sanad tersebut. Ada Al-Amr bin di sini mana? Al-Harish ya. ya Amr bin Harish ya halaman 733 coba untuk buka kitabnya halaman 733 <laughs> nggak ada ya <laughs> Amr bin Harish Az-Zubairi Abu Muhammad Eh, lahu hadithun masyhur. Dia memiliki hadis yang masyhur yang terkenal wa huwa majhulul hal dan dia adalah seorang yang kondisinya itu majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui. Jadi majhul artinya enggak diketahui keadaannya. Majhul itu berarti tidak ada ulama jarah dan ta'dil yang menjarahnya tidak ada. Yang mentadilnya tidak ada. Yang memujinya tidak ada, yang menikamnya juga tidak ada. Nah, yang seperti ini walaupun tertera di beberapa periwayatan sanad imam-imam itu tetap dia dianggap sebagai majhul al-hal. Berarti nggak ketahuan dia. Berarti, Jadi para ulama menilai itu ya dari jarah wa adil, dari segi subdoi atau hasan atau sikohnya atau suduknya dan lain-lain. Nah, Amr bin Haris ini tidak ada ulama yang memperbincangkan tentangnya. Ya, dan beliau termasuk tobakot keempat. Berarti di sini kalau tobakot keempat kata Ibnu Hajar berarti beliau adalah seorang tabi'i. Namun para ulama jaruh ta'dil tidak ada yang memperbincangkan tentang Amr bin Al-Harish. Tidak ada yang mengatakan misalnya qala Ahmad misalnya Ahmad bin Hamzah berkata beliau thiqah misalnya Gak ada. Atau ulama lain gak ada. Kemudian ulama yang lain tidak ada yang mengatakan bahwasanya Amr bin Al-Harish ini mutahambil kadhib, tertuduh berdosa, Gak ada. Nah berarti nggak ada yang memperbincangkan dia. Nah kalau tidak ada yang memperbincangkan maka dianggap sebagai majhul al-hal, tidak diketahui. Nah misalnya antum ada di sini namanya Dani misalnya. Kemudian ditanya ke orang-orang semua, bagaimana pendapat antum tentang Dani? Anda nggak tahu. Antum tentang Dani gimana pendapatnya? Ah, anak nggak bisa ngomongin tentang dia. Antum gimana pendapatnya? Ah, Anda nggak tahu. Nah, ini berarti dani di sini majhul al-hal meskipun orang tersebut ada bentuknya, rupanya dan orang tersebut terlihat. Tetapi yang lain-lain tidak ada yang membicarakan tentangnya, baik memuji atau merendahkan tidak ada. Nah, di sini berarti majhul al-hal. Kalau misalnya uh, Ibnu Hibban atau yang lainnya beberapa ulama jarh wa ta'dil yang rahimahumullah taala ada beberapa yang terlalu uh, kompromi dalam hal ini orang yang misalnya tidak diperbicarakan tentangnya baik jarah jarah atau mungkin tak adilnya, maka orang tersebut dianggap sikoh nah ini salah seperti misalnya Dani tadi kalau Dani tadi ah, nggak ada yang tahu orang itu nggak ada yang mencelanya nggak ada tapi nggak ada juga yang mengujinya. maka itu menganggapnya selamat oh ini salah enggak di sini dia proposisinya sebagai majhulul hal, kemudian kita harus tawakuf dan menganggap hadisnya itu tidak dianggap. Gitu maksudnya dhaif maksudnya. Nah, berarti keberadaan Amr bin Al-Harish di sini menjadikan hadis ini apa? dhaif. Asalnya begitu. Dan menjadikannya goncang kan? Baik. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga kecatatan lain. Kita lihat di sini Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini ketika di hadis ini beliau berkata Muhammad bin Ishaq berkata gini, An Abi Sufyan. Nah, sementara para ulama berkata, Muhammad bin Ishaq kalau dia meriwayatkan dengan lafaz ini an terus kemudian gurunya maka itu bisa jadi lemah. Tetapi jika beliau Muhammad bin Ishaq secara straight langsung ngomong haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kan kuat, kuat jadinya. Kuat kalau misalnya haddatsana, akhbarona, anba'ana itu kuat. Tapi kalau misalnya an itu seolah dari. Berarti mungkin mendengar-dengar saja dosa sesus atau yang semacamnya. Tapi di sini kalau misalnya haddatsana misalnya, maka dia menjadi Muhammad bin Ishaq ini periwayatannya menjadi Hasan. Nah, jadi Muhammad bin Ishaq ini relatif dia. Dia bisa dianggap dhaif, bisa dianggap hasan, dilihat dari lafal periwayatannya. Kalau misalnya dia lafal periwayatannya an dari Abi, Abi Sufyan, maka bisa jadi itu doif periwayatan dia. Berarti bisa doublein doif lah. Ada dua yang doif. Ya doif ya biasa. Namun kalau misalnya Muhammad bin Ishaq ini kemudian dia melafazkan dengan haddatsana maka dia menjadi hasan tetapi karena ada ini jadi ada do, ada tapi bisa jadi hasan ya doif bisa menjadi hasan nah kemudian itu yang pertama hadis nomor 6593 dalam Musnad Ahmad antum cek aja sendiri kalau bisa ya kalau bisa <laughs> oke okay. kemudian di dalam riwayat lain dalam Musnad Ahmad masih dalam Musnad Ahmad masih dalam satu jilid alhamdulillah jadi saya nggak perlu bawa dua jilid. Jilid berikut atau uh, hadis berikutnya yang sama dengannya adalah hadis nomor 7025. Nah, di sini Imam Ahmad lagi-lagi meriwayatkan Ya, jadi di sini perlu untuk diperhatikan. Nah, bahwa saya Muhammad bin Ishaq bisa menjadi lemah, bisa menjadi hasan. Kalau misalnya Misalnya Amr bin Al Haris, beliau adalah seorang fikoh, oke, okay, top gitu kan. Sekarang hal di sini gimana kita menghukuminya? Apakah sahih atau hasan atau masih lemah? Hah? Nah, gimana? Ini misalnya Amr bin Al Haris ini adalah seorang fikoh, sama seperti ini dan sama seperti ini yang lainnya. Nah sekarang kalau misalnya begitu Tadi kan doif kita katakan. Sekarang jadi doif, masih doif atau masih atau udah hasan? Pakai an. Masih? Enggak, masih doif karena an. Oh, an, an itu kan artinya dari, ya kan? Oh. Kayak misalnya anda mendengar kabar, oh, anda ngomong ke antum uh, dari si marfuah misalnya bahwasanya Rasulullah bersabda kan dari di sini kan agak nggak kuat tapi kalau misalnya anak mengatakan anak mendengar dari marfu'ah bahwa saya beliau beliau gitu kan. Nah itu lebih kuat. Tapi di sini pakai an. Nah berarti karena masih pakai an, kalau misalnya ini misalnya fiko, nah tetap saja dia masih dipermasalahkan sangatnya karena keberadaan Muhammad bin Ishaq dengan an. Nah sekarang di riwayat lain 7025 dari Yakub Ahmad meriwayatkan dari Yakub Yakub di sini adalah Yakub bin Ibrahim. Dan Yakub bin Ibrahim meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Ibrahim. Dan Ibrahim kemudian uh, ini gini aja ya, biar enak, biar nggak lama. Yakub meriwayatkan dari bapaknya Ibrahim. Ibrahim meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ad. Ya. Atau biar atau secara terpisah, terpisah aja dulu biar kita clear. Kita ulangi lagi. <laughs> maaf, maaf. Yakub Ibrahim kemudian Muhammad Ishaq, atasnya Abu Sufyan dan seterusnya. Hmm, ya. Di sini masih Amr bin Al Al-Harish. Nah, oke. Okay. Konsentrasi lagi. Kita lengkapi lagi. Dan Ibnu Umar, kemudian Rasulullah. Ini hadis nomor 7025. Oke, dari Ahmad sampai ini juga sama kan? 7. Nah, baik. Sekarang kita teliti lagi. Kita perhatikan di sini dan juga kita tahu bahwa saya Ahmad bin Al-Harish itu adalah lemah. Lemah karena majhul al-hal ya kan. Nah, kemudian para ulama mereka meneliti di sini bagaimana sih lafaznya di sinilah Ahmad mendengarkan, kita dengarkan Ahmad berkata, "Haddatsana Yakub Yakub berkata, "Haddatsana Abi." Berarti Yakub dari abinya. Langsung mendengar, langsung ya bertemu kalian. Nah, kemudian Ibrahim an Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ishaq, tapi Ibrahim ini kok Enggak masalah. Sekarang Muhammad bin Ishaq berkata, "Haddatsani Abu Sufyan." Apa arti haddatsani? telah menceritakan kepadaku Abu Sufyan. Kalau kita lihat tadi di sini dia pakainya apa? An. Kalau di sini pakai hadatsani langsung ke aku. Berarti di sini Abu Sufyan menceritakan kepada Muhammad bin Ishaq secara individual langsung bertemu. Karena aku bukan hadatsana, kalau hadatsana berarti kami. Berarti banyak orang di depan Abu Sufyan, tapi di sini karena hadatsani menceritakan kepadaku, maka di sini secara personal. Abu Sufyan langsung ke Muhammad bin Ishaq. Nah, dengan keberadaan ini, kalau kita tadi biarkan di sini berdiri sendiri, dia apa? Dia di sini doaif dan kemudian di sini doaif. Tapi di sini kalau kita lihat, ya di sini doaif, kemudian di sini dia tidak doaif karena secara strike langsung mengabarkan bahwasanya Bu Sufyan langsung berbicara kepada aku. Nah, kemudian kita jamak. Di sini memang kelihatannya doaif, karena ada satu. Di sini juga doaif karena ada dua catatan Yang pertama ini, yang kedua ini. Sekarang ini tidak ada cacatnya. Ini cacat dan ini cacat. Sekarang lihat. Ini doif kan? Ini doif. Doif lidatihi, ya kan? Ingat gak tadi yang nomor 3, ya kan? Doif lidatihi dan ini doif lidatihi. Doifnya mereka tidak berat. Doifnya sangat ini tidak terlalu berat. Hah? Sehingga mungkin gak kok kita jadikan Hasan Nah, mungkin kan? Nah, karena ini doif biasa ringan, ini doif juga ringan. Di cuma satu cacatan, cacatnya, yang ini dua, tetapi semua bisa dikompromikan. Nah, akhirnya apa? Ini bertemu dengan ini menjadi hasan li liwairi. Tetapi kalau secara terpisah nggak boleh Waalaikumsalam. Secara terpisah nggak boleh dikatakan hasan li liwairi. Melainkan kalau secara terpisah, oh ini hadis apa nih? Ini sanatnya apa? Do'if. Ini sanatnya apa? Do'if. Tapi kemudian ketika dijama, oh kita ketahui dua-duanya ini, oh berarti ini semua adalah hadis hasan di ghairihi. Begitu. Ini belum kita sampai ke riwayat al Bayhaqi masih ada lagi kan. Tapi udah kita cukup sini aja. Baru tadi kita yang penting udah tahu sekarang doif bisa ke hasan. Ah. Baik. Begitu ya paham insyaallah ya alhamdulillah ya dan nah, yang penting kita sudah tergambar bagaimana doif menjadi hasan di ghairihi mudah-mudahan yang akhwat juga bisa mengerti mudah-mudahan atau kita ulangi sedikit supaya supaya antum enggak eh, supaya antum benar-benar terpatri di benaknya oke kita pertama tadi abaikan dulu abaikan dulu waalaikumsalam ada riwayat Ahmad ya mereka dari Husain bin Muhammad Thiqah Jarir bin Hazim Thiqah derajat tinggi kemudian Muhammad bin Ishaq nah di sini Muhammad bin Ishaq dia itu sodu dan Hasan hadisnya jika jika dia meriwayatkan dari syekhnya dengan lafaz hadatsani dengan lafaz kelihatan nggak tahu ya hadatsani atau hadatsana atau akhbarona atau akhbaroni atau Anbana atau Anbani. Nah, kemudian Abu Sufyan thiqah, Muslimi bin Jubair thiqah. Kemudian Amr bin Al-Harish. Walaupun memang diketahui beliau sebagai tabi'in tingkatan keempat. Kalau misalnya antum dia eh, ikut Fathul Bari juga, itu antum tahu tingkatan keempat itu maksudnya apa? Berarti tabi'in, tabi'in kelas di bawah menengah. Nah, Amr bin Al-Harish di sini ternyata beliau ini tidak ada yang memperbincangkan tentang ini. Berarti jangan antum kira, ya perawi itu tiap-tiap perawi hadis itu sebenarnya harus diperbincangkan di kitab-kitab jarah wa ta'dil atau di kitab-kitab rijal. Seperti ini, ini takrib atau tahdib salah satu kitab rijal. Ya. Tapi ini versi singkat sekali, kalau versi panjangnya ada lagi. Nah, Amr bin Al-Haris diperbincangkan oleh Ibnu Hajar di sini bukan dari segi jarah wa ta'dilnya, namun dari segi kesimpulan. Kesimpulan dari para ulama zaman dahulu, terutama ulama mutaqaddimin yang sezaman atau di bawah beliau. Tetapi ternyata Amr bin Al-Haris ini tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya ini memang diperbincangkan ulama dalam artian para ulama tahu tentang kabar dia mereka. Tahu mereka ini benar atau ada kecacatan Tahu para ulama. Tetapi ketika Amr bin Al-Haris ternyata di kitab-kitab dan juga diperbincangkan di, per, di kalam ulama tidak ada nama-nama Amr bin Al-Haris sehingga dia itu tidak diketahui. Nah, tidak diketahui berarti apa? Majhul. Majhul Kenapa majhul? Karena tidak ada ulama yang terdengar memperbincangkan tentangnya baik itu untuk kebaikannya atau dengan keburukannya nggak ada. Nah berarti karena dia majhulul hal Maka kita tidak serta-merta Mensikohkan periwayatan darinya Kita tidak serta-merta mempercayai periwayatan darinya Seperti tadi misalnya orang yang baru datang ini Coba antum tanya ke teman antum Pendapatnya tentang orang ini apa? Dia nggak nggak ada ngomongan Kemudian antum tanya kepada ini apalagi Untuk membicarakan diri sendiri aja belum bisa ya kan Kemudian <laughs> tentang ini nggak tahu Rumah Fulan nggak ada nggak ada yang ngomong tentang dia Nah, berarti dia ini walaupun ada orangnya majhulul hal, nggak ada yang berkata tentangnya, nggak ada yang tahu dia itu apa apa, bagaimana sifatnya, karakternya, apa suka berdusta, apa gimana gitu kan. Nah, seperti juga Amr bin Al Haris tidak ada yang tahu. Maka dari sini menjadilah sanad ini doif dengan dua kecacatan. Yang pertama, dia majhulul hal, yang kedua ini Muhammad bin Ishaq, dia itu menjadi lemah kalau dia mengatakan an dari orang di atasnya. Kemudian hadirlah yang kedua, Ahmad dari Yakub, Ibrahim ini oke okay, top. Kemudian Muhammad bin Ishaq itu uh, derajatnya Hasan. Hasan itu berarti menengah di bawahnya Thiqot ya. Menengah seperti ini menengah, tapi menengah di sini dengan syarat kalau misalnya dia mengucapkan hadatsani atau hadatsana dan semacamnya. Kalau mengucapkan dengan an seperti ini maka dia menjadi doif dalam sanad tersebut. Ya, okay. Paham insya Allah? Ya? Paham. Insya Allah ya? Insya Allah Alhamdulillah. Insya Allah Alhamdulillah. Kalau misalnya bohong, Alhamdulillah itu. Ya, <laughs> kemudian Muhammad bin Ishaq ya dia mengatakan haddatsani Abu Sufyan. Abu Sufyan Muslim top, oke, okay? fine. Jadi nggak ada permasalahan dengan mereka berdua, alhamdulillah. Nah kemudian Amr bin Al Harish. Kalau di sini dia sudah oke, okay, sekarang tinggal ini. Berarti yang sanad ini masih doaif atau sudah menjadi hasan sanad ini saja masih do'if Tapi ketika ternyata ada jalur lain dari Muhammad bin Ishaq, kemudian bisa jalur Jarir, bisa juga dari jalur Ibrahim, berarti ada double jalurnya. Nah, berarti kan lebih kuat, menjadi menguat. Yang tadi sendiri dong dia, ya. oh ternyata ada temannya menguatkan. Nah, karena menguatkan ini, maka jadilah hadis ini secara keseluruhan apa? Hasan liwairi. Udah paham ya? Udah dua kali ngejelasin itu. Jangan sampai antum nggak paham dikebawahin lagi ya itu bisa dikebawahin lagi tolong ya, yang akhwat juga mudah-mudahan paham ketiga hadis hasan lidatihi hadis hasan lidatihi nah sekarang ya hadis hasan lidatihi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan memiliki hafalan yang kurang kuat dengan sanad bersambung serta selamat dari syad dan cacat yang berat Baik, sekarang hadis ini hadis hasan Lidati hingga di sini? Satu hadis ini hasan Lidati hingga. Enggak, berarti dhaif kan? Kalau ini hasan Lidati enggak? Enggak. Oke, berarti dua-duanya dhaif. Nah, tadi hasan apa berarti? Hasan Goyrihi. Iya. Yang yang tadi dia mereka menjadi hasan semua hadis dua hadis ini menjadi hasan, berarti hasan apa? Iya. Ah, bukan hasan menjadi jahili ya, hasan Goyrihi ya. Oke. Okay. Sekarang tidak ada perbedaan antara hadis hasan lidatihi dengan hadis sahih lidatihi selain dari dalam hal kesempurnaan hafalan perawi. Oke, okay, contohnya adalah sabda beliau miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkan salat dari perbuatan di luar salat adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Berarti takbir itu adalah tahrim, makanya disebut takbiratul ihram. Karena mengharamkan perbuatan lain selain sholat. Setelah takbir ya kan nggak boleh antum berbuat selain apa-apa. Selain selain sholat tersebut. Kemudian watahliluha taslim yang menghalalkan uh, sholat atau menghalalkan perbuatan selain sholat itu adalah salam. Setelah salam antum halal untuk berbuat apapun. Dan hadis yang diduga kuat berderajat hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud secara bersendirian. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Sulaiman Ini keterangannya kurang kurang kurang bagus, kurang lengkap. Baik, yang penting Hasan Lidatihi juga antum tahu bahwasanya Hasan Lidatihi kemarin sudah digambarin ya. Hasan Lidatihi itu adalah hadis yang di dalamnya tidak ada eh, semua semua hadis sahih Lidatihi apa syarat-syaratnya ada di hadis hasan Lidatihi kecuali satu yaitu ada perawi yang kurang sempurna hafalannya. Ya, Kemudian tadi Hasan di ghairihi. Hasan di ghairihi yaitu hadis dhaif, ingat. Dhaif, dhaif ya kan? Dhaif. Aslinya Hasan di ghairihi adalah hadis dhaif, namun tidak kita hukumi dhaif secara keseluruhan. Enggak. Justru kita generalisir menjadi hadis hasan. Berarti makbul diterima. Walaupun jika secara satu singularnya menjadi doaif ya. Makanya disebut di sini halis hasan hasan diwairi yaitu halis doaif yang memiliki jalur yang banyak. Kalau dua jalurnya tidak masalah. Yang penting ada penguatnya. Dan penguatnya tersebut juga bisa doaif. Tetapi doaifnya tidak boleh yang parah seperti misalnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Ah, itu nggak bisa. Perawi yang misalnya ternyata dari Rafiullah. Nah, itu saya bisa. Misal andai misalnya Misalnya di sini atau kita dari kemarin berkutat di sini aja, ya. kita terusin aja. Kita terusin aja, kita terusin aja. Uh, contohnya adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a'i lam yaruddahuma hatta yasmaha bihima wajha bahwasanya Nabi jika menengadahkan kedua tangan beliau ketika berdoa, beliau tidak mengembalikan keduanya hingga mengusapkan keduanya di wajahnya. Lihat, hadis ini mengusapkan kedua tangan di wajah. Itu kalau sebagian sebagian mengatakan bid'ah. Nah, namun kita lihat hadisnya di sini. Umar bin Khattab bahwasanya dia berkata kan, karena Nabi SAW dan seterusnya. Ini hadis yang terangkat kepada Nabi atau tidak? Hah? tersambung kepada Nabi atau tidak ini hadis? Tersambung karena menceritakan tentang Nabi. Berarti fi'liyah perbuatan Nabi kan menghikayakan perbuatan Nabi berarti ini hadis yang tersambung kepada Nabi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh At-Tirmizi pertama. Ibnu Hajar mengatakan di dalam Bulughul Maram. Hadis ini memiliki syawahid. Syawahid berarti beberapa penguat. Berarti beberapa jalur lain. Ingat, ada beberapa jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadis ini hasan. Berarti asal hadis ini apa? Satunya satu jalur apa? Dhaif. Ya, benar hadis ini dhaif asalnya. Tetapi kemudian kata Ibnu Hajar, ada jalur lain ada hadis lain atau jalur lain, sanad lain yang menguatkan sebagaimana ini. Ada juga yang menguatkannya sebagaimana barusan kita akan contohkan ini. Nah, karena ada beberapa syawahid, ada beberapa penguat bagi jalur yang doif itu, walaupun sama-sama doif misalnya, maka dia menjadi apa? Hasan li ghoirihi Nah, makanya hadis ini adalah salah satu contoh atau sampel hadis hasan li ghairihi. Nah, kemudian hadis hasan li ghairihi ini apakah boleh kita jadikan apa namanya? apa boleh kita jadikan uh, hujah? Nah, sah atau tidak? Hasan itu makbul atau enggak? Diterima enggak? Diterima. Berarti kalau misalnya kita habis doa kemudian mengusap ini itu bukan bukan beda. Oke. Nah, tadi kita lihat nomor dua sahih liwairihi ya kan. Tapi kok contohnya ini? Kenapa contohnya ini? Ternyata tapi kita sebelumnya mengatakan ini hasan liwairi ya kan? Bukan sahih liwairi Coba lihat atau halaman 23. Ya contoh ini ini hadisnya. Ya. Tapi kita belum sampai. artinya tadi antum? Kan ini sahih riwayat Tapi kita baru mendatangkan yang dhaif satu, dhaif satu menjadi apa? Menjadi hasan li Nah, kemudian tapi kok selesai begitu aja nggak menjadi sahih riwayat Padahal kan ini contoh untuk sahih riwayat Yaitu karena Al-Baihaqi Al Baihaqi meriwayatkan juga hadis ini. Ingat hadis ini kan menjadi hasan. Ya kan? Kemudian Al Baihaqi datang lagi Al Baihaqi meriwayatkan hadis ini dengan jalur lain dan jalurnya Al Baihaqi itu hasan. Tapi karena Anda nggak punya bukunya dan juga belum membuka belum membuka kitabnya, <clears throat> jadi digambarkan saya di sini misalnya Baihaqi. Baihaqi itu hidup sekitar dua abad setelah Imam Ahmad. Nah, berarti Misalnya bayi haki di sini. Berarti dua abad berarti apa? Dua kali generasinya. Baik Haqi. Baik Haqi sih mereka dari sini. Kemudian dari sini, dari sini, dari sini, dari sini dan tersambung ada lagi sini sini sini sini Rasul panjang. Nah, jalurnya Baihaqi ini jalur sendiri ya. Dan jalurnya di sini disifati oleh ulama sebagai jalur hasan. Dia juga jalur hasan. Nah di sini ini jalurnya juga apa? Hasan juga. Hasan ketemu dengan Hasan maka menjadi menjadi sahih. Begitu maksudnya. Tapi kita karena anak belum punya kitabnya dan juga belum buka di laptop atau di HP jadi saya belum bisa mendatangkan sanatnya. Oke. Okay. Yang penting untuk paham. Kalau misalnya Hasan ketemu Hasan, kemudian saling menguatkan, maka mereka bisa menjadi sahih di Ghairi. Oke, kemudian dinamakan Hasan li ghairihi halaman 25. Dinamakan Hasan li ghairihi karena apabila setiap jalur diteliti secara terpisah, maka berbagai jalur tersebut tidak mencapai derajat hasan. Seperti ini, kita teliti secara terpisah. Oke, secara parsial satu aja. Kita teliti ternyata oh ini lemah, majhulul hal. Oh ini lemah karena apa? Dia dengan an. Nah, maka berbagai jalur tersebut tidak mencapai derajat hasan. Ini enggak nggak mencapai derajat hasan. Ini enggak mencapai. Tapi ketika digabung jadilah dia hasan li ghairihi. Namun jika dia secara keseluruhan maka berbagai jalur tersebut menjadi kuat sehingga mencapai derajat hasan. Nomor 5. Dhaif, lemah. Yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih dan hadis hasan. Ya, antum perhatikan aja tadi hadis sahih li sahih li apa? Sahih li apa Hasan tadi itu apa aja syarat-syaratnya. Kalau misalnya tidak memenuhi satu aja dari syarat tersebut, maka dia menjadi doif. Seperti tadi ini perawinya sikoh atau tidak dia? Enggak, majhulul hal. Nah, kalau misalnya hadis sahih didatih perawinya harus apa? Sikoh semua. Hasan lidzatihi perawinya harus apa? Sikoh semua. Nah, kalau misalnya majhulul hal, itu bagaimana kita bisa mengetahui dia itu hafalannya kuat atau enggak? Kita nggak tahu karena nggak ada ulama yang membicarakannya, ya kan? Maka lebih-lebih nanti ke bawahnya, makanya dinamakan doif ini. Dinamakan doif. Oke, contohnya adalah hadis. Ihtarisu minan nisa'i bisu'i Waspadalah dari gangguan manusia dengan menggunakan prasangka buruk. Ngerti antum? Berarti kita harus suzul terus. Waspadalah dari gangguan manusia dengan cara apa? Kamu harus suzon sama manusia. <laughs> Gimana anda harus waspada nih sama antum, anda suzon. Jangan-jangan dia ini anaknya siapa ini? Anda suzon sama ini. Pandangan dia ini serem. Dia pasti, pasti tahu kekurangan anak. Terus, oh antum nih kayaknya polos-polos nih. Ini biasanya orang polos nih, biasanya suka bertakiyah, jajan dia syiah. <laughs> Semua orang disuzon. Jadi ini hadis lemah, sudah lemah maknanya juga buruk gitu sehingga tidak bisa sehingga tidak bisa dikatakan bagaimanapun matanya sudah kayak seperti ini ya. Contohnya lah hadis ini. Di antara hadis yang diduga kuat merupakan hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili, Ibnu Adi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Asakir dalam tarikhnya ada ilami dalam Musnad Al-Firdaus, At-Tirmidzi dan dan sampai akhirnya. Baik. Baik, alhamdulillah yang penting tadi antum sudah tergambar sekarang bagaimana bentuk hadis dhaif yang kemudian berkolaborasi dengan hadis dhaif lainnya sehingga bermetamorfosis ya salam. Keren banget namanya. Bermetamorfosis menjadi hadis hasan di ghairi. Oke, paham sekarang berarti? Sebelumnya mungkin nggak paham dan alhamdulillah jika salah paham berarti Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua Amin. Oke, gitu aja. Jadi kita nggak usah meneruskan lagi karena mungkin otak antum perlu rest, perlu istirahat sebentar karena tadi ya. Silakan. Itu yang hadis hadis yang saling menguatkan itu harus dalam satu lafaz satu... dalam satu satu lafaz kalau misalnya satu tema itu terlalu ini ya ini kan satu maksudnya satu lafaz ini lafaznya mirip-mirip nggak apa-apa tapi yang penting maksudnya sama beda hmm. beda eh, sedikit gitu. nggak masalah nggak masalah nggak nggak masalah nggak masalah itu gitu. iya nggak masalah itu kalau itu nggak masalah ya penting kan memang ujung-ujungnya memang itu maksudnya walaupun mungkin ada sedikit tambahan dan kekurangan tapi itu masih ada permasalahan lagi jadi jadi ini secara singkat aja dan secara ringkas secara mudahnya ya yang sudah di ini nama ulama yang sudah dijelaskan oleh ulama adapun secara detailnya itu masih ada lagi hal-hal yang perlu dikonsiderasikan dipikirkan lagi jadi nggak semudah ini kita sekarang kan cuma mencontohkan ya jadi nggak semudah ini nantinya masih ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi yang selainnya ya jadi nggak semudah itu Adapun tentang lafaz tadi, ya tentang lafaz kalau misalnya intinya itu ya udah itu. Jadi dalam itu termasuk satu hadis. Ya. Kalau misalnya terlalu jauh walaupun dalam satu tema seperti ini tentang zakat misalnya. Nah ternyata ada tema lain seribu hadis tentang zakat. Ya itu nggak masuk karena apa? Secara spesifik bukan tentang topik ini masalah. Jadi temanya terlalu terlalu luas. Ya, oke okay, begitu. Jadi nggak boleh secara sembarangan memasukkan ke dalam ini. Ini kemudian ditasi dijadi menjadi sohi karena ada hadis lain yang ada satu kata mirip. Ya itu kok satu kata mirip aja dengan hadis lain enak sekali ya. Ada apa yang tadi misalnya mengusahakan setelah doa kan kita nggak tahu ternyata itu hasan ya. Hmm. Ada contoh apa eh, hadis-hadis lain ya yang ternyata uh, yang dikiranya doa tapi ternyata dia hasan yang uh, itu sesuai dengan ijtihad ya. Bisa aja hadis tadi tentang Yasin misalnya bisa menjadi hasan mungkin. Ada memang sebagian ulama yang menghasankan. Tetapi yang masyhur di kalangan kita itu adalah hadis-hadis tersebut adalah doaif atau maudhu'. Ah, nah, sekarang kan doaif itu kan nggak cuma satu doang. Nggak seperti ini aja bentuknya. Doaif itu banyak. Nah, yang ini bentuk paling ringannya. Eh, bentuk ringan. Nah, jadi doaif itu tidak serta merta kalau misalnya antum melihat wah hadis ini doaif, ini doaif, tapi apa ngomongnya sama. Ah, berarti ini Hasan Ghazali, Hasan Riwairi ini nggak bisa, nggak bisa begitu aja. Antum harus tahu doaifnya letaknya di siapa, di mana, jenisnya apa. Nah, nanti ketahuan diracik apakah dia doaifnya biasa atau dia doaifnya uh, eh, apa namanya syadid, doaif jiddan, lemah sekali. Kalau lemah sekali nggak bisa udah nggak bisa diangkat kemanapun. Antum angkat-angkatin juga nggak bakal terangkat dia. Tapi kalau doifnya biasa kadarnya seperti ini, maka itu masih kemungkinan bisa diangkat, dikatakan hasan nah, kalau bisa digabung dengan hadis doif lainnya. Terlebih kalau misalnya ada hadis sahih lainnya, wah bisa menjadi sahih, sahih ligoirihi bisa. Sahih ligoirihi itu bisa juga kalau misalnya dilihat secara parsial bisa aja ada hadis hadis doif di dalamnya. Tapi terangkat naik ke derajat hasan ligoirihi Kemudian ternyata ada hadis sahih lainnya naik ke derajat sahih riwayi gitu. Jadi itu cuma satu hadis aja kita ngomong. Itu cuma satu hadis. Mungkin kalau misalnya ribuan hadis, wah udah ber, beribu-ribu hari kita membahas tentang masalah ini. Ya. Tapi itulah ulama rahimahullah rahimahumullah mereka mengisi waktunya terutama ulama hadis. Makanya ulama hadis itu sangat kritis dan ketat dalam masalah khobar. Enggak asal, enggak asal mendengar selentingan langsung percaya begitu aja itulah ulama hadis. Mereka meneliti dan mereka selalu mengingat-ingat dari siapa ini kobarnya Jangan sampai bohong itu. Kalau bohong awas. Tak doifkan nanti gitu. Oke. Ini yang yang ingatkan sekali lagi ini celengan ini kalau misalnya ada yang belum dan berkesempatan untuk berinfak silakan. Eh, jadi ini hari terakhir untuk yang Selasa, eh, Senin dan Rabu. Insya Allah pekan ini aja. Jadi bukan depan insya Allah antum gak ngeliat hal benda semacam ini di sini lagi insya Allah. Jadi jangan muak ya. Oke begitu aja. Ada lagi yang mau bertanya? Hmm? Gak apa-apa ini kita agak lambat sedikit, tidak masalah yang tinggal paham. Daripada cepat-cepat daurah tiga hari misalnya, habis itu keluar selesai, nggak ada orang yang paham, hilang semua. Ah? Kalau misalnya kita di sekolah. Uh... Sekolah siapa? Sekolah SD, SMP, SMA? SD sama SMP. Hah? Kan ada praktek sholat itu ya, ya. Iya, Mas. Jadi buku agamanya tahiyatnya harus kayak gini. Kalau bisa jadi gerakin, nanti diomelin dulu. Hmm. Digerakin. Nah itu gimana yang tunjuknya ditegakin aja nggak digerakin itu? Dua-duanya silakan sebenarnya. Oh. Di sini kan ibrohnya bukan di guru, ibrohnya di dalil. Karena guru itu bukan sebagai dalil untuk menggerak-gerakan telunjuk atau mendiamkannya. Ya kan? Ya guru gurunya kan bukan ulama bukan gitu kan ahli hadis bukan apalagi rasul kecuali kalau dia mengklaim mungkin tapi di penjara dulu nah jadi bukan nggak masalah itu kalau misalnya di sekolah siapa dan di kampus atau dimanapun kalau di kampus kalau misalnya ibrohnya dari dosen dari guru ya ya nggak bisa juga ini semaunya mereka ngomong ya makanya ilmu hadis itu salah salah satu kekhususan Islam yang tidak ada di selainnya nggak ada ya, eh, agama lain punya ilmu hadis misalnya nggak ada kan ilmu sanat nggak ada makanya kita jawab aja tolong di, dimatikan mas dimatikan dimatikan mas mas Arif